yang dirahmati Allah. Kita mulai dengan memuji Allah serta selawat dan salam kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepada baginda yang mulia Allah telah menurunkan atau mewahyukan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah, pedoman dan pegangan dalam kehidupan umat manusia. Insyaallah malam ini kita akan melihat dan memahami serta mengkaji kembali beberapa ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Hijr mulai ayat 88 ayat ini adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam cara ia hidup dalam kehidupannya di alam ini ada beberapa petunjuk Allah ada beberapa informasi dan pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini juga menjadi suri dan tauladan atau pelajaran untuk seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi peringatan oleh Allah. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum Artinya jangan kamu tercudu atau tergiur pandanganmu atau matamu kepada kesenangan-kesenangan yang kami berikan kepada sekelompok orang-orang kafir. Wala tahzan alaihim dan jangan kamu gundah dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang dirasakan oleh mereka wahfid janahaka lil mu'minin tapi merendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman Ayat ini menjadi pelajaran bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita juga sebagai hamba-hamba Allah yang beriman Tentu dalam kehidupan kita ini ada yang bertanya Mengapa Allah yang Maha Kuasa memberikan kesenangan dan kekayaan kepada hamba-hambanya yang tidak beriman bahkan kufur atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang taat dan ingat kepada Allah, rajin beribadah, ada yang miskin dalam kehidupannya. Jadi ayat ini sebagai jawaban dan pelajaran dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh sahabat dan umatnya agar kita jangan berpikir negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan negatif thinking kepada Allah jangan berprasangka buruk kepada Allah. Mengapa Allah memberikan kekayaan dan kesenangan kepada hamba-hambanya yang tidak beriman, bahkan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul dipesankan oleh Allah, "Ya Rasulullah, la tamud dan ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum." Jangan kamu tergiur atau tertuju pandanganmu kepada kesenangan-kesenangan atau kebahagiaan yang kami berikan kepada sekelompok orang-orang kafir. Ini Bapak dan Ibu serta jamaah pendengar sekalian mungkin sudah banyak melawat ke seluruh negeri. Kita lihat misalnya sekarang di Malaysia, di daerah Perlis, Langkawi dan sebagainya, itu sudah banyak sekali tanah-tanah yang sudah dibeli oleh kelompok non-muslim. Jadi menurut kita tanah itu mahal, menurut mereka tanah itu murah. Dan yang menguasainya bukan dari kelompok orang-orang Islam, tapi dari kelompok lain. Nah ini mudah-mudahan negeri ini dikuasai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika pun terjadi nanti di sebuah negeri yang menghuni negeri ini banyak kelompok yang kufur, yang kafir kepada Allah diberi kaya, yang taat pada Allah diberi miskin itu cobaan. Tapi kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat lama diberikan pengetahuan dan peringatan oleh Allah sejak Rasul masih berada bersama dengan sahabatnya berarti 14 abad yang lalu itu sudah diberikan pengetahuan oleh Allah bahwa sejak masa Nabi atau sebelum masa Nabi sampai dengan sekarang dan akan datang akan ada nanti kelompok-kelompok manusia yang dia kufur kepada Allah tapi diberikan juga kesenangan oleh Allah maka jangan heran nanti kalau kita semua melihat ada orang nggak sholat tapi tetap kaya. Ada orang nggak beribadah tetap hidupnya kadang-kadang bertambah kaya. Tapi nanti kalau kita baca di surat Muhammad itu hanyalah pembiaran dari Allah. Seperti yang pernah kita baca di dalam surat Al-Hajj ayat 41 sampai dengan 46 itu ada orang kufur ada orang kafir, ada orang yang ingkar kepada Allah, diberikan kesenangan oleh Allah, tapi dia lupa kepada Allah. Fa'amlaitu lil kafirina summa aqaltuhum fa kaifa kana nakir. Kami tunda azab kepada orang-orang yang kufur kepada Allah kata Allah. Summa aqaltuhum tapi mereka tidak berubah dalam kekafirannya, dalam kemaksiatannya, summa akhaztuhum kemudian kami cabut mereka kami siksa mereka aku siksa mereka kata Allah subhanahu wa ta'ala fakaifa kana nakir maka kamu lihatlah bagaimana marahnya Allah terhadap orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah terhadap orang-orang yang kufur dan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tunggu saja kata Allah itu aku tunda lil kafirina kepada orang-orang kafir summa akhadtuhum kemudian ku ambil kalau bahasa Arab akhaza itu ambil ku cabut ku cabut kembali hartanya kemudian ku musnahkan orangnya maka amla itu itu artinya aku tunda ada orang yang sedang dibiarkan oleh Allah belum diazab maka kalau ditanya mengapa orang-orang yang kufur masih dibiarkan bahkan diberikan kesenangan belum mendapat azab dari Allah tapi tunggu saatnya Allah akan menjawabnya summa akhadtuhum kemudian aku cabut mereka aku siksa mereka Fakaifakana nakir maka lihatlah bagaimana marahnya aku terhadap mereka kan sudah pernah kita ceritakan seminggu yang lalu umat-umat dahulu yang ingkar kepada Allah telah dimusnahkan oleh Allah umat-umat dahulu telah dibinasakan oleh Allah maka kalau nanti kita melihat karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah lama wafat telah lama diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla kita tidak ada lagi tempat bertanya tapi ada Al-Quran ada hadis Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka kehidupan kita ini kita ambil suri dan tauladan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah perintahkan ya Rasulullah jangan kamu tertuju pandanganmu kepada kesenangan-kesenangan yang kami berikan kepada orang kafir, sekelompok orang-orang yang ingkar kepadaku kata Allah. Wala tahzan alaihim dan jangan gundah dengan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh mereka karena ada juga orang yang kadang-kadang melihat saudaranya nggak pernah sholat tapi kok kaya sedih gitu uh hati tanya hati orang terbayang hang bibi kaya ali Allah ya. sedih nggak perlu sedih Faamlay tulil kafirin aku tunda azab kepada orang-orang yang kufur dan kafir kepadaku tapi suatu saat summa tuhum ku cabut, ku siksa, ku timpakan bencana. Dan Allah berfirman, فَكَيْفَ كَانَ nakir. Bagaimana marahnya aku terhadap hamba-hambaku yang kufur kepadaku. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengetahui sejarah, tapi juga diputar video oleh Allah. Ini contoh ya Rasulullah, azabku kepada umat Nabi Nuh. Ya Rasulullah, ini contoh azabku kepada hambaku yang ingkar kepadaku di zaman Hud dan Nabi Soleh. Kamu lihat tayangannya. Ya Rasulullah, ini contoh azabku kepada kaum Nabi Shu'ib yang telah ingkar kepadaku. Umat Nabi Musa beserta Fir'aun yang telah ditenggelamkan. Ini contoh. Ada video dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan umat Nabi Lut yang dibutakan matanya karena pencinta homoseksual. Di kampung Sodom, kelompok Sodomi telah dimusnahkan oleh Allah. Sebelum dimusnahkan, ke-40 mereka yang ingin menggoda malaikat yang menyerupai diri laki-laki, dibutakan matanya oleh Allah, kemudian dibinasakan oleh Allah yang maha kuasa. Semua itu diperlihatkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kita. Kita hanya paham sejarah sedikit, tapi Rasulullah ditayangkanlah ditayangkan ini contoh-contoh orang yang pernah kuazab pada masa sebelum kamu ya Rasulullah. Maka Nabi diperintahkan berdakwah. Jika ada nanti orang yang kufur kepada Allah, faqad kazzabat kaum Nuh. Sejak dulu sudah ada orang yang ingkar, bukan hanya di zamanmu. Di zaman Nabi Hud, di, Nabi, di zaman Nabi Soleh sudah ada orang yang ingkar kepada Allah. Jadi bukan hanya di zaman Nabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam la tamud dan naainai ka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan alaihim wahfiz janahaka lil mu'minin jangan kamu tergiur jangan kamu tertuju pandanganmu pada kesenangan-kesenangan yang kami berikan kepada orang-orang kafir kepada orang-orang yang ingkar kepadaku kata Allah dan jangan kamu gundah dengan kesenangan mereka tapi sikap yang paling bagus wahfid janahaka lil mu'minin tapi merendah hatilah dengan sesama orang-orang yang beriman jadi kalau orang yang beriman meskipun kaya dia tetap bersahabat dengan siapa saja kawannya miskin dirangkulnya Kemudian orang miskin taat pada Allah, dia menghormati orang kaya yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedengkian. Tidak ada sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan saling merendah hati, saling sayang, saling berlaku lemah lembut sesama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ada tamu-tamu kita datang dari mana-mana, kemudian kumpul di masjid raya ini, insya Allah cepat jadi kawan. Orang manapun dia. Kita juga seperti itu. Kalau merantau cari masjid dulu. Insya Allah tidak lama kemudian orang ada yang bertanya dari mana. Dan cepat kita akan bisa berkawan dengan seluruh orang-orang yang beriman lainnya dimanapun. Karena di surga nanti ada orang misal ini misal mudah dan mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga yang dulu tidak pernah berjumpa dengan orang muslim Amerika dulu belum pernah berjumpa dengan muslim India dulu belum pernah berjumpa dengan orang-orang muslim yang ada di Australia Allah pertemukan nanti di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala kita doakan semoga kita yang sering bertemu di rumah-rumah Allah, Allah pertemukan nanti di yaumil masyar dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ayat berikutnya di surah Al-Hijr ayat 89. Wa qul inni anan nazirul mubin. Sampaikan ya Rasulullah bahwa sesungguhnya aku maksudnya Rasulullah anan nazirul mubin aku hanya sebagai pemberi peringatan sebagai pendakwah yang menjelaskan urusan-urusan agama nanti ada orang yang nggak mau dengar ada orang yang mau membohongimu bahkan mengejekmu itu dulu sudah pernah kutimpakan bencana kepada mereka kama anzalna alal muqtasimin seperti bencana yang pernah kuberikan kepada orang-orang yang suka bersumpah. Dulu ada orang bersumpah, demi Allah, demi Tuhan Lata dan Uzza serta Mana, saya tidak akan mau ikut kepada Muhammad. Ada orang bersumpah. Dia Aceh Nasid, urung bersumpah, bu bubuduk kafe, bu mati Cina hang petih, berangkat saja pegah. Ada seperti itu. Jadi dia bersumpah. Bersumpah untuk tidak mengikuti yang benar, ada sejak dulu. Tapi Allah sudah berfirman, "Kama anzalna 'alal muqtasimin." Seperti bencana dan azab yang pernah kuberikan kepada orang-orang yang suka bersumpah. Ada orang seperti itu, pegah haba mengakang haba yang bersumpah. Idraku berangkat saja ceramah, berangkat pak yang minta penceramah, hang peti, hang peti. Perusahaan nasi uri apakah rau tu hang tim ya kan? Tetap dia itu berikrarnya. al muktasimin Quran didengarkan setengah-setengah, sebahagian percaya dia. Kalau ada berita yang menyenangkan dia percaya. Tapi kalau udah cerita sholat, zakat, udah mulai benci. Dan Allah sudah pernah mengazab orang-orang yang suka bersumpah untuk menolak kebenaran atau dia berada dalam kekufuran dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala allazi ja'alul qur'ana idin yaitu orang-orang yang menerima Quran itu setengah-setengah ada ayat yang kadang-kadang menyenangkan dia dan ada ayat yang dia merasa tidak senang dengan ayat-ayat Quran contohnya apabila diceritakan hal-hal yang seperti ini mengenai azab dia selalu tidak senang itungkunya nanti ceramah baik azab tapi antom nah tiga bah tenang ya kan bah bagi peng tidak ada cerita masalah azab bagaimana kita lompat-lompat menjelaskan ayat Quran ketika Allah menceritakan ini ada ayat yang menyenangkan kamu dengar sebenarnya semua ayat senang kita dengar cuma karena kita iman belum apa namanya belum menyatu dengan hati sehingga ada ayat-ayat Al-Qur'an yang kita tolak itulah yang disebut dengan al allazi ja'alul qur'ana idin orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu setengah-setengah dia terima ada sebagian dia anggap benar, sebagian lagi enggak. Nah, itu orang-orang yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Tuhanmu akan kami tanyakan nanti, akan kami persoalkan nanti terhadap semua keingkaran mereka jadi ada orang yang ingkar kepada Allah, dia tidak bisa hanya mati seperti begitu saja, tapi tetap dia akan dipertanyakan dan dipersoalkan oleh Allah terhadap apa yang pernah mereka lakukan dulu terhadap apa yang pernah mereka kerjakan dulu amma kanu ya'malun terhadap apa yang dulu mereka perbuat ada orang yang hidup di bumi ini dalam keadaan nyaman dan aman dia berserah diri kepada Allah maka kita lihat di dalam Islam pun ada orang yang lahir dalam Islam hidup dalam keadaan Islam mati dalam keadaan Islam ada orang lahir dalam keadaan Islam hidup dalam keadaan Islam tapi kemudian dia mati dalam keadaan kafir tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang lahir dalam kekafirannya tapi kemudian dia menerima hidayah dari Allah dan mati dalam keadaan Islam. Yang belum jelas ini orang Islam yang lahir dalam keadaan Islam tapi tidak pernah beribadah kepada Allah mati dalam keadaan apa? dan di Quran disebutkan mereka itu mati fasik wa matu wahum fasikun mereka mati dalam keadaan fasik siapa orang yang fasik itu innallaha la yahdil qaumal fasikin sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang fasik maka orang Islam jangan berkecimpung dengan orang munafik orang Islam jangan berkecimpung dan bergabung dengan orang-orang yang fasik misalnya ada orang Islam lain nggak sholat dia juga nggak sholat kompak dalam keadaan tidak beribadah nah, itu nggak bagus itu masuk dalam kelompok fasik dan munafik jadi dia kompak untuk melecehkan ayat-ayat Allah dia bergabung dengan orang-orang yang setuju untuk meremehkan ayat-ayat Allah bahkan dulu pada masa Rasulullah ada kelompok bukan hanya kufur dan kafir kepada Allah tapi setiap hari dia menghina Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi diperintahkan ya Rasulullah sekarang sudah tiba saatnya kamu jangan lagi bersembunyi di dalam kamu menyampaikan dakwah dari salah tapi sampaikan dakwah secara terang-terangan jangan sembunyi-sembunyi lagi sudah saatnya engkau menyampaikan dakwah secara terang-terangan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin berdakwahlah secara terang-terangan dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang musyrik. Jadi Nabi tidak dibenarkan untuk bersahabat dengan kelompok orang kafir dan musyrik. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah baik secara sembunyi-sembunyi dan juga berdakwah secara terang-terangan dan dia selalu berupaya untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Nabi ada jaminan dalam ia berdakwah. Inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kami memeliharamu ya Rasulullah ini kalau kita belajar bahasa Arab inna sesungguhnya kami yaitu Allah dengan kekuasaannya menggunakan kata-kata kami bukan berarti Allah banyak ada li ta'zim orang yang pernah belajar bahasa Arab nanti baik di pesantren maupun di jurusan bahasa Arab itu dijelaskan mengapa Allah yang wahid yang satu menggunakan kata-kata kami itu kalau bahasa Arabnya li ta'zim untuk mengagungkan Allah inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya bukan berarti Allah banyak Allah menggunakan kata-kata kami Allah menggunakan kata-kata kekuasaannya manusia juga pernah bicara sendiri dia pakai kata-kata kami seorang ketua panitia kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh yang hadir. Jadi Allah lebih hebat lagi. Allah menggunakan kata-kata takdimnya Allah, mengagungkan Allah bahwa dengan kekuasaan Allah Allah menurunkan Al-Qur'an dengan kekuasaan Allah Allah berikan berbagai macam mukjizat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk menurunkan kitab suci Al-Qur'an ini mukjizat yang sangat besar melebihi mukjizat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah, Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Nabi Adam. Tapi sejarah Nabi Adam di kepala Nabi Muhammad itu lengkap dan sempurna. Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Nabi Nuh. Tapi sejarah Nabi Nuh lengkap di kepala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi lain Jangankan dengan Nabi Idris misalnya, dengan Nabi Isa pun Rasul tidak pernah bertemu, bukan sezaman dengan Nabi Isa. Tetapi sejarah para ambia, bahkan bukan hanya para Rasul, tapi juga para Nabi. Ada cerita Nabi Khizir, ada cerita Nabi Armia, ada cerita Nabi Afandi, ada cerita Nabi Tifatul. Nah itu nama-nama Nabi. Itu bisa dibaca nanti dalam kitab takbir fi ilmi tafsir informasi-informasi di dalam ilmu tafsir yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti nah, misalnya Ashabul Kahfi siapa namanya ada di kitab itu uh, saya ada buku yang saya katakan tadi nanti misalnya mau lihat siapa nama-nama daripada anak Nabi Yusuf alaihissalam ada namanya Maka nah, itu bisa disebut dan bisa dibaca dengan keterangan-keterangan yang ditulis oleh salah seorang mufasir dan penghafal Al-Quran namanya Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti beliau menghafal Quran ahli tafsir dan ahli hukum Islam menghimpun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui salah satu pengetahuannya adalah mengetahui nama-nama yang tidak disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran tapi ada di dalam hadis kemudian beliau itu menulisnya dalam sebuah kitab namanya Takbir fi Ilmi Tafsir ah, kita kembali ke cerita yang baru saja uh, saya sampaikan tadi fasda bima tu'mar Waarid anil musyrikin ya Rasulullah Berdakwahlah engkau secara terang-terangan. Ini sudah saatnya. Sudah tiba masanya walaupun engkau banyak tantangan, banyak rintangan, jangan diam lagi ya Rasulullah. Dakwahkan apa saja secara terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi lagi walaupun ada tantangan dan rintangan. Inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kami yang memeliharamu, kami yang, mengawa yang mengawasimu terhadap orang-orang yang memperolok-olokmu ada orang yang memperolok Muhammad dan ada orang yang memperolok-olok Islam, memperolok-olok Al-Quran dan hadis. Itu Allah yang menjaga. Nah, dulu ada Bani Asad, ada Bani Saham, ada Bani Khuza'ah dan Walid bin Haris, eh, Haris bin Wa'il itu seorang yang sangat terkenal yang menghina Nabi tiada hari dan tiada e, istilahnya di setiap saat. Pokoknya kalau jumpa dengan Rasulullah, dia tak pernah memuliakan junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pekerjaannya bertemu untuk menghina Nabi. Itu namanya Haris bin Wa'il. Jadi Haris bin Wa'il ini adalah seorang tokoh musyrik yang selalu datang menghina dan berjumpa dengan Rasulullah untuk menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan pada waktu anak kandung Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal dunia karena anak nabi yang laki semuanya meninggal pada waktu kecil. Ada yang namanya Tahir, Qasim dan Ibrahim itu semua meninggal pada waktu kecil Nah, pada waktu meninggalnya Ibrahim, anak kandung dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari istrinya Maria Al-Qibtiyah ini datang kelompok Haris bin Wa'il ini. Datang bukan untuk ta'ziah, tapi untuk menghina Nabi. Orang berkumpul bahkan berlinang air matanya melihat kesedihan Rasulullah. Tapi Haris bin Wa'il ini datang juga bersama dengan rombongannya. Sesampainya di sana, Nah, dia berbicara Muhammad coba kamu lihat itu anak-anakmu yang laki semua meninggal pada waktu kecil berarti kamu bukan nabi kamu bukan rasul kamu lihat itu Ibrahim kan ada anaknya jadi nabi ada Ismail ada Ishak kamu tak ada generasi kamu lihat itu Yakub ada anaknya jadi nabi yaitu Yusuf coba kamu lihat itu Daud ada anaknya jadi nabi Sulaiman kamu anak-anakmu yang laki semuanya dimatikan oleh Allahmu sejak dia kecil agar kamu tidak ada penerus dan tidak ada generasi. Mungkin kalau kita yang mendengar atau sahabat-sahabat ya yang tidak bisa sabar kabeh. Anco si hari beno. Mungkin minau aron mentang watanyan abeh wak. Nya lagi kena bi anali dia lagi yang setia untuk semayang ya kan? lagi yang ikut ke Nabi hanya itu mengormoh kan? tapi Rasulullah tidak seperti itu Rasulullah hanya memandang anaknya yang bernama Ibrahim wa inni bimutawafika ya Ibrahim la mahzunun aku dengan wafatnya engkau wahai Ibrahim amat menggundahkan aku wa inni bimutawafika ya Ibrahim la mahzunun Aku dengan wafatnya engkau wahai Ibrahim amat menggundahkan aku. Dia pandang putranya yang sedang meninggal dunia ini yang sedang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mengejek terus mengejek, "Ya Rasulullah, enggak usah menangis kamu. Kamu bukan nabi. Kamu bukan rasul." Nabi tidak menjawab. Tapi apa yang terjadi? Haris bin Wa'il ini beserta rombongannya ketika pulang dari rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada hujan, tidak ada awan, petir didatangkan oleh Allah, Haris bin Wa'il ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengejek dan menghina serta memperolok-olok junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ndak ndak ini dia. Udah tahu ada Allah yang melihat. Ada Allah yang mengawasi, ada Allah yang memeliharanya الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا para nabi, para rasul, mereka yang telah menyampaikan risalah Allah, mereka tidak takut kepada siapapun illallah. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah yang melihat dan membuat perkiraan terhadap orang-orang yang suka memperolok-olok junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Haris bin Wa'il ini kalau bahasa Aceh ditele gelantak, ditak le gelantu. Untuk mudah ingat kan. So oleh zaman yang getak le gelantu yang itu le gelantak, itak le gelantu. Itulah rombongannya Haris bin Wa'il yang dia sangat congkak dan sombong termasuk Walid bin Mughirah mungkin bapak dan ibu pernah dengar ceramah Pak Amir Hamzah saya juga sempat setelah subuh putar radio dengar Ustadz Amir Hamzah ceramah ada Walid bin Mughirah yang suka menghina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hidungnya berdarah kemudian wajahnya dibusukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pekerjaannya tiap hari menghina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin tidak ada di antara kita yang bisa mengikuti Rasulullah ya tidak ada Nabi dilempar tenang saja karena memang dia sangat yakin bahwa dia yang berdakwah Allah yang menjaga kita kadang-kadang ragu bele eh gedulai lelah puhan mihana ya, kulai ini kerong teman mati ya kan akan begitu belenya ku pre-prenya eh mungkin gedulung lelah ya, Mihana mihana ya, mihana bakulawan kerong itu nah, kita tidak sabar jadi mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang sabar tetap taat kepada Allah jangan jadikan Tuhan lain selain Allah allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun orang-orang yang dimurkai Allah adalah orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan dan akibat perbuatannya mereka akan mengetahuinya tidak ada manusia yang nyaman dan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala fasaufa ya'lamun kelak mereka akan mengetahuinya kemudian Allah berfirman ya Rasulullah tugasmu menyampaikan dakwah dan kami tahu kata Allah engkau menjadi sedih dan gundah ketika ada orang yang menghinamu yang mencacimu yang memperolok-olok kamu ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون dan sungguh kami mengetahui ya Rasulullah annaka sesungguhnya kamu yadiku sadruka menjadi sempit dadamu terhadap apa yang mereka ejek itu terhadap apa yang mereka katakan tapi nah, ada konsep yang diperintahkan Allah kepada Nabi dan kepada kita semua kalau ada orang yang suka ngejek dan menghina sedangkan kita terus menerus berbuat baik dan berencana baik apa solusinya fasabbih bihamdi rabbika wakum minas sajidin tetap bertasbih memuji Allah wakum minas sajidin dan tetaplah mengerjakan sholat yang terakhir wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin sembahlah Tuhanmu sampai dengan ajalmu bertemu denganmu artinya apabila ada hinaan apabila ada ejekan tak usah dijawab tapi jawablah dengan bertasbih kepada Allah memuji Allah dan tetap melaksanakan solat serta sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin sampai dengan kita berpisah dengan alam ini atau sesuatu yang kita yakini yaitu kematian akan mendatangi kita tapi sembahlah Allah sebelum kita dipanggil menghadap ilahi Rabbi semoga ayat-ayat yang kita bacakan ini bertambah kuat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan sekali-kali menghina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghina orang-orang yang menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.